Live streaming is on. لقد قد سمع الله تعالى عن خديجة عن خديجة بنت عن خديجة بنت حذيفة بن حذيفة قال دخل خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله إن الله قد أمدكم بصلاة وهي لما تحفظ ستأتي الناس يستمعون ايش هذا الحفظ لما تحفظ خلاص ضرب بسم الله قال المؤلف fi kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami salatil witr wa tarawih. Al-Babul Khamis kita masuk kepada bab yang kelima. Ada raka'atil witr wa kifiyatih. Tentang berapa jumlah Seseorang jika ingin melaksanakan witir di dalam sholat tarawih ataupun kiamulailnya, Lalu bagaimana cara praktek dari rokaat-rokaat witir yang beragam-ragam tersebut. Maka inilah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Maka setelah penulis menyelesaikan dari permasalahan hukum sholat witir. Dan hukumnya adalah mustahab atau mandub. Maka sekarang masuk kepada ada dua buat wa sifatih. Tentang jumlah rokaat dan sifatnya. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Tentang permasalahan sifat rokaat di dalam sholatul witr maka telah terjadi di beberapa perkara ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka berpendapat jumhur seperti Imam Malik bahwa witr dia adalah rakaah wahidah. Witr itu harus satu rakaah. Dan begitu pun Asy-Syafi'i Dan begitu pun Imam Ahmad menyebutkan amma adaduhu fa'aqalluhu raka'ah. Maka adat dari raka'atul witr dia adalah satu. Adapun kaifiahnya ataupun sifatnya telah terjadi istilah pula di dalam permasalahan taslim. Maka di antara mereka ada yang melaksanakan sholat witir dengan taslim setelah tiga rakaat berturut-turut. Dan begitupun ada dari para ulama dan ini madhab yang hak dan jumhur ulama melaksanakan sholat witir tiga itu dengan rok rokaatain. Summa yusallim, summa yusalli bi ah Maka sebelum kita masuk kepada perkara-perkara yang akan kita bahas pendalilannya, perlu diketahui permasalahan khilaf di sini bagaimana para ulama memahami dari al-adilah yang ada. Kemudian nanti kita mengarahkan pendalilan-pendalilan yang kita berikan kepada arahan dari para ulama. Maka dari permasalahan yang terjadi khilaf tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mubni Al-Witru Raq'ah Nasun ala hada Ahmad dan juga dari para sahabat seperti Utsman ibnu Affan, wa Sa'id ibnu Waqqas, wa Sa'ad ibnu Waqqas, wa Zaid ibnu Thabit dan ibnu Abbas serta ibnu Umar dan ibnu Zubair dan Abu Musa serta Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Maka ini pendapat bahwa witr itu satu rakaat. Dan berkata Ibnu Umar al witr rakaat. Dan demikian dulu Nabi melaksanakan dan juga diikuti Abu Bakar dan Umar dan dari kelompok at-tabi'in adalah Sa'id Ibnul Musayyib dan juga pendapat Atha serta Imam Malik dan Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahawih dan Abu Sa'ud. Dan mereka para ulama yang kami sebutkan ini mereka melaksanakan jika witir tiga rakaat yusolli rakaatain summa yusallim summa yutiru bi ah. Jika melaksanakan witir yang tiga rakaat, dua rakaat melaksanakan satu salam kemudian ditambah satu rakaat. Dan pendapat ini diselisihi oleh Abu Hanifah dan pengikut dan pengikutnya serta penolong madhabnya yang mana mereka mengatakan innal witra min ghairi taslim. syahudain min ghairi taslim kal maghrib. Bahwa sholat twitter itu hanya satu salam tetapi dua tasyahud. Seperti persis sholat maghrib. Sholat maghrib berapa kali salam? Satu kali. Namun berapa kali tasyahud? Dua kali. Dua tasyahud dan satu salam. Dan ini seperti dinukilkan pula ucapan Imam Malik, Afwan Abu Hanifah oleh Ibnu Rajab di kitabnya Fathil Bari. Disebutkan zahaba Abu Hanifah wa ashabu ila anal witra bi salati rakaat bi syahadatain min ghairi taslim kal maghrib. Disebutkan la yajuz ziyadatuhu wala naqsuhu. Maka harus seperti itu witr itu tiga rakaat tidak boleh kurang menjadi satu rakaat, tidak boleh lebih. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan disebutkan juga oleh pengikutnya As-Sarkhasi Al-Hanafi di kitabnya Al-Mabsud la yusallimu illa fi akhirihin indana. Bahwa madhab kami kelompok Abu Hanifah tiga rakaat langsung tidak melaksanakan salam seperti yang kita lakukan di sini dua rakaat salam kemudian satu rakaat maka dari permasalahan sifat-sifat yang kami sebutkan di sini yang rajih di dalam masalah ini adalah apa yang dipilih oleh jumhur ulama. Yang mana para ulama menyebutkan jumhur bahwa witer itu paling sedikit satu rakaat. Maka pendalilannya seperti disebutkan di dalam matan dari hadis Ibnu Umar yang mutafakun alaih serta hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang ketiga dari Abdullah ibnu Umar dan yang keempat dari Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga hadis Abi Musa maka ini lima hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan, mata perak matan. Ismin Matan mata perak. Maka dari lima hadis yang disebutkan tentang permasalahan sifat dari rakaah maka yang pertama al-witru rakaah wahidah dan pendalilannya datang yang pertama dari Abdullah bin Umar di dalam matan ana rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtubu faqala kaifa salatul lail faqala matna matna fa idza khashita as-subha fa'autir biwahidah tu tirulaka makat solaita. Di mana datang kepada Nabi seseorang dan Nabi pada saat itu sedang berkhutbah. Dikatakan, ya Rasulullah bagaimana sifat solat malam? Dari rokaat-rokaatnya terutama witir. Dikatakan solat malam dua rokaah, dua rokaah. Kemudian disebutkan, jika telah mendekati fajar dan kalau kamu takut, fajar akan menyingsing, fa'autir biwahidah. Maka sholatlah witir satu rokaah. Di sini faidahnya adalah tutirulaka makot solaita. Mewitirkan dari apa yang telah kamu lakukan dari genap genap dua rokaah, dua rokaah ditutup dengan satu rokaah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa witir satu rokaah. Hadis ini diriwayatkan mutafakun alaih dan begitupun pendalilan witir boleh satu rakaah Paling sedikit satu rakaah Hadis Aisyah. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kana yusalli bilail ihda asrata rakaah yutiru minha biwahidah. Bahwa Nabi salat malam itu 11 rakaah dan dia melaksanakan witirnya dengan satu rakaah. Dan pendalilan yang lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam al witru raka'ah min akhiril lain. Salat witir itu satu rakaah di akhir dari malam. Dan juga dari Abi Majlis aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat witir. Maka berkata Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bersabda rokatun min akhiril Maka Abu Majlis Tabi'i bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas tentang bagaimana witir itu. Maka Ibnu Abbas mengangkatnya kepada ucapan Nabi bahwa aku mendengar Nabi raka'ah min akhiril lain. Satu rakaah di akhir dari lain untuk menutup dari apa yang telah dilakukan. Maka ini pendalilan-pendalilan yang sahih tentunya mutafakun alaih dan berkesendirian Imam Muslim Dan juga di hadis yang terakhir ditutup dengan hadis Abu Musa al-As'ari. Bahwa Abu Musa melaksanakan sholat malam kemudian ditutup dengan satu rokaah. Maka dia katakan, aku sholat seperti sholatnya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisahnya datang dari Abi Majlis bahwa Abu Musa dulu di antara Makkah dengan Madinah melaksanakan sholat isya dua rakaat. Summa qama fasala rak'ah tarabiha. Dohirnya dalam keadaan safar. Maka setelah sholat isya dua rakaah, maka dia bangun untuk melaksanakan satu rakaah. Fakor afiha maka Abu Musa sholat satu rakaat witr ini sekitar 100 ayat dari surat Nisa. Kemudian setelah itu dia mempersaksikan tidaklah aku menyimpan kakiku ini kecuali di saat dulu Nabi di saat safar antara Makkah dan Madinah, maka Nabi sholat di masjid ini dan menyimpan kakinya di tempat aku berdiri. Wa ana akra'u bima qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku salat di masjid ini dan aku menyimpankan kakiku seperti aku lihat Nabi di sini dan aku membaca ayat Al-Qur'an di tempat yang dipakai oleh Nabi salat witr. Dan yang aku dengar dari Nabi tentang 100 ayat tadi. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan sholat witr itu boleh satu rakaat. Maka ini pendalilan-pendalilan dari ucapan jumhur Kemudian dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi bahwa witir itu bisa jadi tiga rakaah dan bisa jadi lima rakaah maka kaifiahnya berasal dari hadis-hadis yang kami sebutkan tadi. Kemudian penulis menyebutkan di dalam matanya, maka sifat yang kedua bisalah satu rakaat. Sifat yang kedua adalah dengan melaksanakan tiga rakaat. Namun tetap tiga rakaat pun sifatnya bukan tiga rakaat satu witr. Namun di sini Tiga rakaat sifatnya adalah masna-masna. Maka dua rakaat kemudian salam. Kemudian setelah itu melaksanakan satu rakaat. Maka pendalilan tentang witir salat rakaat yufsilu baina syafa wal witr bitaslim wala yaj'aluhu kal maghrib. Maka penulis mengatakan dari sifat yang kedua, sholat witir itu tiga rokaah. Namun, dia harus dua rokaah, kemudian salam, kemudian witir satu rokaah. Menjadi tiga. Mana pendalilannya? Pendalilannya hadis Aisyah. Dan juga hadis Ibnu Umar. Dan juga hadis Abi Hurairah maka hadis yang pertama dari Aisyah hadis yang muttafaqun alaih yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. Di mana disebutkan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata raka'ah. Kemudian disebutkan summa yusolli salatan. Kemudian setelah Nabi melaksanakan 8 rakaah summa yusolli salatan. Maka Nabi melaksanakan 3 rakaah. Maknanya 3 rakaah witr. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan disebutkan di riwayat yang kedua An Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi raq'atain allatain yutiro ba'dahuma sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa yaqra fil witr qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas maka di dalam hadis yang kedua dari Aisyah memberikan pendalilan tentang kefiah kiroah yang khusus di saat melaksanakan witer tiga rokaah. Maka untuk pelaksanaan witer tiga rokaah ada surat-surat yang khusus. Maka di rokaat yang pertama sabihisma, di rokaah yang kedua kuliah ya yuhal kafirun, di rokaah yang ketiga dengan qul huwallahu ahad dan kebetulan di hadis Aisyah ini pun dan ini adalah ucapan yang sahih juga bi boleh menambah qul huwallahu ahad dengan muawwidatain. Dan ini juga perkara yang sahih. Maka mana dalilnya? Hadis Aisyah. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al Hakim yang mana sanatnya bertumpu kepada Ibnu Ufair Haddatsani Yahya bin Ayyub an Yahya bin Sa'id an Amrah an Aisyah. Maka sanad ini sanad yang hasan, semua rijalnya thiqat. Yahya bin Sa'id huwa al-Ansari. Thiqah. Dan Amrah dia binti Abdurrahman. Adapun Yahya ibnu Ayub dia Al-Ghafiqi dan Sa'id ibnu Kathir ibnu Ufair keduanya rawi yang sadu. Maka hadis ini sanadnya Hasan. Hadis ini bisa dijadikan pendalilan yang menguatkan tentang riwayat Aisyah. Dan juga beristidlal dengan riwayat Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yufsilu au yafsilu baina syafa wal witr bitaslimatin wa yusammi'naha Maknanya bahwa Nabi dulu di dalam melaksanakan sholat witr yang tiga rakaat, yufsilu baina asyafa wal witr. Nabi memisahkan antara syafa dua rakaat yang genap dengan witernya satu rakaat yang ganjil di taslimah dengan salam. Maka Nabi memisahkan dua rakaat kemudian salam. Kemudian satu rakaat kemudian salam. Dan yang menjadi poin di sini juga wayusmi'unaha dan Nabi memperdengarkan taslimnya kepada kami. Maka hadis ini dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Hamzah an Ibrahim As-Sa'id an Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanad ini sanad yang hasan, semua rijalnya sikot. Abu Hamzah dia adalah Muhammad ibnu Maimun As-Sukari. Adapun Ibrahim dia Ibnu Maimun As-Sa'id maka dia saduq laba sabihi. Maka karena inilah sanad ini menjadi hasan. Dan di sana ada jalan yang lain. Dari jalan Ibnu Umar juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Al Hasan Ibnu Sufyan haddatsana Abdurrahman Ibnu Ibrahim haddatsana Al Walid Ibnu Muslim Anil Wadin Ibni Atta an Salim Ibni Abdullah Ibni Umar dari bapaknya. Maka sanad ini pun semua rijalnya sikot kecuali Al-Wadin Ibnu Atta Saduq dan masalahnya adalah Al-Walid Ibnu Muslim Mudallis. Dan dia ma'ruf bitadlis atas wiyah. Maka sanad yang kedua dhaif. Maka di sini ada dua sanad dari Ibnu Umar. Yang satu saduk, yang satu dhaif. Maka derajat ini di kalangan istilah ahli hadis mutaakhirin dinamakan jayid. Berkumpul hadis daif dengan hadis hasan. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Hibban beristidlal dengan hadis yang di atas hasan ini di dalam Sahih Ibnu Hibban dia berkata di dalam babnya Zikrul bayan bi annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana ida autara bi salat shala baina asintain wal wahidah bitaslimah. Maka hadis ini menjadi pendalilan bagi kita terutama membantah kelompok Abu Hanifah bahwa Nabi di saat salat witir yang tiga rakaat, dua rakaat salat kemudian salam. Kemudian ditambah satu rakaat kemudian salam seperti alhamdulillah yang kita lakukan di masjid ini. Dan begitu pun di saat Imam Ahmad ditanya tentang sholatul witr yang tiga rakaat, maka dikatakan oleh Harb Su'ila Ahmad tentang permasalahan witr tiga rakaat dikatakan oleh Imam Ahmad yusallim fi rakaatain wa in lam yuslim rajautu ala yadurruhu ila anna taslim asbat anin nabi. Maka dia mengatakan yusallim fi atin Jika tidak, maka diharapkan tidak apa-apa. Jika maksudnya tiga rakaat langsung, diharapkan tidak apa-apa maknanya tidak membatalkan. Namun ila anna taslim asbat anin nabi. Lihat bagaimana para ulama dalam permasalahan khilaf dan dalam permasalahan pendalilan. Maka mereka lebih mendahulukan yang datang dari sunnah. Dan ini yang tadi kami sebutkan sunnah-sunnahnya dari Aisyah, dari Abdullah bin Umar. Maka pendalilannya sangat jelas. Dan begitupun permasalahan yang disebutkan terakhir di dalam matan disebutkan yufsilu baina syafa wal witr bitaslim wala yaj'aluhu kal maghrib. Maknanya kaifiyatu salat witr yang tiga rakaat itu harus dengan dua tasyahud dan dengan dua salam. Tasyahud yang pertama dengan salam. Dan nanti diakhiri dengan salam. La yaj'aluhu kal maghrib. Tidak seperti sholat maghrib. Dan telah datang nas. Apa yang kami sebutkan tadi. Dan ini juga bantahan kepada kelompok Abu Hanifah. Telah datang nas. Dari sahabat, dari Nabi. Bahwa sholat witir tiga rakaat itu tidak seperti sholat maghrib ala qaul Abi Hanifah. Salat maghrib dua tasyahud, tetapi satu salam. Maka di dalam kaifiyah salat witir yang tiga rakaat yang kita rojehkan di sini pendapat jumhur adalah dua rakaah lalu salam. Kemudian satu rakaah itu telah datang pula dalilnya dari Nabi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tutiru bi thalat, utiru bi khams au sabab wa la tusabbihu bi salatil maghrib." Maka di dalam hadis ini pendalilannya jelas bahwa la tutiru bi salat, janganlah kalian salat dengan tiga. Nah, apa maknanya tidak boleh sholat witir tiga rakaat boleh. Tam, namun yang jadi masalah wala tusabbihu bi sholatil maghrib. Jadi maknanya janganlah kalian sholat witir tiga rakaat seperti sholat maghrib. Satu salam dua tasyahud tidak. Maka sholatlah witir lima rakaat untuk menyelisihi tidak seperti sholat maghrib itu maknanya. Maka witirlah dengan lima rakaat dan witirlah dengan tujuh rakaat. Wala tusabihu bi maghrib. Dan jangan kalian salat witer tiga rokaat seperti salat maghrib. Itu maknanya. Bukan maknanya tidak boleh salat witer dalam bentuk jumlah tiga rokaat Bukan itu. Karena salat dengan tiga rokaat telah terdahulu. Di hadis Aisyah yang mutafakun alaih. Wa yutiru bisalat. salat. Nabi melaksanakan witer dengan tiga. Maka yang diinginkan di hadis Abi Hurairah sebagai menjamak baina adillah mahmul ucapan Abi Hurairah wala tutiru bisalat maknanya jangan sholat witir tiga rakaat maknanya dalam keadaan tiga rakaat seperti maghrib maka di akhirnya Nabi mengatakan wala tusabbihu bi salatil maghrib janganlah kalian menyepertikan sholat witir seperti sholat maghrib paham ya maka ini pun bantahan kepada Abu Hanifah. Adapun mahalu hadal hadis. Dan kita tidak sembarangan menguak pendalilan tapi bertanggung jawab dalilnya sahih apa tidak. Maka kita masuk kepada takhrijnya. Hadis Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim dan al Bayhaqi. yang mana sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibnu Wahab. Haddathani Sulaiman ibnu Bilal an Salih ibn Kaisan an Abdullah ibn Al-Fadl an Abi Salamah dan juga dari Al-A'raj keduanya dari Abi Hurairah. Jadi dari tabi'in ada dua, Abu Salamah dan Al-A'raj. Masmul A'raj hmm? Abdurrahman ibnu Hurmuz. Abu Salamah bikun yati Abu Salamah ibni Abdurrahman. Maka di sini sanatnya bertumpu kepada Ibnu Wahab seperti kami sebutkan juga dikeluarkan oleh Imam ad dan Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi maka telah disebutkan oleh para ulama seperti berkata ada rukutni kuluhum sikot. Bahwa sanad ini semua rijalnya sikot. Dan berkata al-hakim. ada hadithun sahih ala syarti syaikhin walam yukrijah. Dan ma'ruf imam al-hakim. Mempunyai kewahaman. Di dalam kitabnya al-mustadrak. Namun Para ulama pun telah memeriksanya seperti Imam Az-Zahabi. Maka di saat Imam Az-Zahabi memeriksa hadis ini yang kita baca ini, dia sepakat dengan ucapan Imam Al-Hakim maknanya sahih apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim. Kalau Zahabi fi ala syartihima. Sesuai ucapan Imam Al-Hakim bahwa hadis ini sahih sesuai dari syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Hafid Ibn Hajar di kitabnya Fathul Bari juga menghukumi hadis ini. Maka dari jalan Al-A'raj an Abi Hurairah telah disahihkan oleh Al-Hakim dan sanadnya sesuai dari syarat as Dan disahihkan pula oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini ucapan Al-Hafid di kitabnya Fathul Bari. Dan begitu pun di kitabnya Talhisul Khabir, mujalad yang kedua, berkata Al-Hafidh menghukumi hadis ini, Rijaluhu kulluhum sikot, wala yadurruhu waqfu man awqafahu. Semua rijalnya sikot dan tidak peduli kepada yang mewakafkannya. Maka dari jalan-jalan ini bisa naik kepada derajat ataupun dia memang derajatnya sahih dan di sana ada jalan yang lain, jalan yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dilaporkan dari Abi Hurairah dari jalan yang lain la tutiru bi salat tusabbihu bi salatil maghrib walakin utiru bi khams au sabak. au tisa' au ihda asrah rakaah au akthar min dalik. Maka lafaz ini pun semakna dengan lafaz yang pertama tadi. Namun di sanadnya ada Tahir ibnu Amr ibnu Rabi yang mana dia disebutkan di kutub terjemah tetapi tidak dijarah dan tidak ditakbil, maka jalan ini jalan yang doif. Namun bisa naik kepada derajat yang sebelumnya dari Abi Hurairah yang telah kami sebutkan tadi. Jadi dari Abi Hurairah tentang larangan sholat seperti tiga rakaat seperti sholat maghrib itu telah datang dari dua jalan. Jalan yang pertama sahih dan jalan yang kedua doif karena ada Tahir ibnu Amr majhul. Dan setelah kita mensahihkan riwayat ini, wajah pendalilan kita adalah zahir dari ucapan la la tusabbihu larangan untuk tidak melaksanakan Sholat witir tiga rakaat tasbih dengan til maghrib. Karena lafadznya la tutiru bi salat. Dan seperti diketahui, sholat witir salat telah datang dari berbagai riwayat, maka yang diinginkan la tutiru bi salat idza kana kasolatil maghrib. Maka ini dia pendalilan tentang permasalahan sholat witir dengan tiga rakaat dan catatannya tiga rakaat ini dalam keadaan tidak seperti sholat maghrib. Alhamdulillah. Telah paham semua. Jadi kita mengetahui bagaimana kefiah. Pertama, sholat witir satu rokaah. Yang kedua, sholat witir tiga rokaah. Dan untuk sholat witir tiga rokaah mempunyai sifat kefiah. Apa pertama? Mukhalifan sholat sholatil maghrib. Maknanya dua kali taslim. Dua rokaat Kemudian dipisah kata hadis Ibnu Umar. Yufsilu baina rok'atain ma'a al-witr. Dan juga di hadis Abi Hurairah tadi, janganlah kalian sholat witr seperti tiga rokaatnya sholat maghrib. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sholat witr yang tiga bentuknya bukan tiga rokaat satu salam bukan. Tetapi tiga rokaat itu dua rokaat salam, satu kali salam juga. Maka ini pembahasan kita tentang ada dua rakaat, satu dan tiga. Adapun yang lainnya insya Allah dibahas di pelajaran asar. Karena mungkin terlalu panjang nanti banyak maklumat yang hilang. Ya apa tidak? Idan naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an